sedikit hmm. gerimis ini, iya, sedikit diguyur hujan. Ya, alhamdulillah, Allah pun, masya Allah, masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini untuk melanjutkan kembali kegiatan kita saling mempelajari kitab Syarhu Salasatil Usul. Nah, kita sangat bersyukur karena apa yang kita lakukan adalah berupa ibadah yang mulia. Satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, kewajiban yang mengandung fadilatun min fadail, utaman, utaman yang sangat besar, yang sangat banyak. Nah, sehingga nikmat yang Allah mudahkan bagi kita berupa bisa hadir di tempat ini. Nah, untuk bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab ini adalah nikmat yang besar. Nikmat yang luar biasa. Patut bagi kita mensyukurinya dan dengan itu pun kita berharap Allah akan senantiasa juga menambahkan nikmatnya kepada kita, melanggengkan nikmat yang besar ini kepada kita. Naam, ahibatifillah, a'azakumullah. Naam, langsung saja terkait kajian yang akan kita bahas di pagi hari ini. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait Naam terkait al asrul salis ya. Pokok manasnya yang ketiga yang mana sebelumnya sempat kita baca yaitu ma'rifatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi kita Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah diperkenalkan oleh muallif terkait nasab terkait nama dan nasab beliau, tempat kelahiran beliau, nah, tempat beliau tumbuh besar dan berhijrah. Nah, pada pagi hari ini kita akan masih melanjutkan terkait pengenalan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pengenalan kita berkenaan tentang dakwanya beliau. Naam ya, apa yang beliau bawa. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk diserukan kepada umatnya, kepada kaumnya. Nah, <clears throat> kita baca ucapan mu'alif. Qala mu'alif rahimahullah. Bahasa, ba'asahullahu bin nizarati anani syirk. Nah, wa ila tauhid. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Naam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau bin nidara. Naam ya, nidara adalah masdar dari nadhira yang ziru, nidharatan. Yaitu untuk memperingatkan umat manusia dari kesyirikan wa yad'u ila tauhid dan menyeru mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ai yungziruhum an syirki wa yad'uhum ila lillahi azza wajalla bi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Nah, yaitu kata beliau mak maknanya maksudnya yungziruhum an syirk Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah SWT untuk memperingatkan manusia dari perbuatan syirik, menyeru kepada mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Dan permasalahan apa? Nah, ini beliau rinci ya, beliau perjelas, beliau jelaskan. Karena ini juga termasuk perkara yang penting ya. Karena ada sebagian sebagian golongan, kelompok dari kalangan kaum muslimin yang mereka mengaku mentauhidkan Allah Azza Tapi perkara tauhid yang yang mana tauhid yang raya yang itu inti dari tauhid mereka tinggalkan. Itu tauhid al-uluhiyah. Nah, mereka tinggalkan. Nah, mereka hanya mentauhidkan Allah dalam dalam permasalahan ar-rububiyah. Yang tauhid yang mana tauhid ar-rububiyah Nah, juga didapati pada sebagian kaum musyrikin. Nah, terkala mereka ditanya, "Qul may yarzuqukum sama iwal minas sama'i wal ard?" Ini tauhid ar-rububiyah. "Qul may sama minas sama'i wal ard?" Amma yamliku sam'a awal absar wa may yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy wa may yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah qul afala tattaqun. Nah, ini dalil dari Al-Qur'an. <clears throat> Menjelaskan keberadaan kaum musyrikin di zaman Rasul, kesyirikan mereka itu terjatuh pada asyirku fi fil ibadah. Kesyirikan dalam dalam peribadatan pada Allah SWT. Mereka mengkutukan Allah, tidak menjadikan Allah satu-satunya di dalam ibadah. Adapun dalam hal ar-rububiyah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai al-Khaliq, al-Malik. Naam. Ar-Razak, Ar-Raziq, Al-Mudabbir lil umuri. Naam. <clears throat> Adapun kaum musyrikin sebagaimana yang disebutkan ayat tadi. Dalam hal mengakui Allah sebagai sang pencipta. Mengakui Allah sementara sebagai zat yang menghidupkan dan mematikan. Al-Muhi wal-Mumit. Nah, yang memberikan rezeki. Yang mengatur alam semesta. Mereka mengakui. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi. Kul mayyarzukukum minas sama wal Katakan wahai Rasul pada mereka. kau musyrikin. Mayyarzukukum minas sama wal Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Rezeki dari langit dan dari bumi. Nah, Rasul diperintahkan bertanya kepada kaum musyrikin. Mereka mengakui. Kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memiliki yang memberikan pendengaran dan penglihatan kepada kalian? Wa may yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy. Siapakah yang menghidupkan dan matikan? Yukhrijul hayy minal mayt, mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati. Yukhrijul mayt minal hayy. Sebaliknya. Nah, mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Wa ma yudabbirul amra. Dan siapakah yang mengatur segala urusan di alam semesta ini? Terjadinya malam dan siang, silih berganti, nah menurunkan hujan. Siapakah? Fakul. Nah, misalnya mereka akan mengatakan, Allah. Nah, pas saya kulun Allah, ini saya, pasti mereka akan mengatakan Allah. Fakul afala ah, tatakun. Tatkala mereka mengakui hal tersebut, Allah pun masih tidak menganggap mereka so, sebagai orang yang bertakwa, mutakin. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah SWT karena mereka tidak menjadikan ibadah hanya terkhusus untuk Allah. Dan ini banyak terjadi di kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Nah, ya, banyak. Mereka mengakui Allah yang menciptakan. Nah, cuman kami ini hanya menjadikannya perantara. Wanita Walaikumsalam. Kuburan ini sebagai wasilah kepada Allah katanya. <clears throat> Padahal hal tersebut tidak pernah diperintahkan oleh Allah SWT. Mereka pun bernazar. Naam, memotong sesembelihan untuk kuburan tadi. Naam. Agar si main bisa memperantari mereka menyampaikan hajat kebutuhan mereka kepada Allah. Wa billah. Naam, dalam keadaan an-nazar adalah ibadah. Melakukan puasa. naam wa billah. Dan puasa hanya diperuntukkan untuk Allah dan dengan contoh bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di sini Syekh Muhammad bin Salam ingin menjelaskan, "Na'am wa yad'uhum ila tauhidillah azza wajal bi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi." Nah, jadi mencakup semua tauhid dan menyeru mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah azza wajal dalam hal ar-rububiyah. Nah, mengakui Allah adalah sang pencipta alam semesta yang mengaturnya, yang memilikinya. Wal uluhiyah na'am. Dan mengakui, menetapkan peribadatan hanya semata-mata untuk Allah SWT. Wa asma'ihi wa sifati. Dan mentauhidkan Allah dalam, dalam permasalahan al-asma' wa sifat. Nama-nama dan sifat Allah SWT. Nah. Ini ya. Kemudian, Syekh Muhammad bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala lanjutkan wa dalilu wa dalilu qawlu ta'ala dan dalilnya nah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentauhidkannya adalah surat Al-Mudatsir. Nah, surat Al-Mudatsir ayat ke-1 sampai 7. Nah, sempat kita baca ya. Ya ayyuhal mudatsir, qum fa'anzir, wa rabbuka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, والرجز fahjur la tamnun tastakfir qul rabbika fasbir <clears throat> Allah berfirman ya ayuhal mudaththir wahai nah orang yang muslim kum fa'anzir berdiri dan berilah peringatan wa rabbuka fakabbir dan Rabbmu agungkanlah wasia bakafatahir pakaianmu sucikanlah warujza fahjur arujz uh, eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nanti akan mengartikan ruj'ai as-sanam. Ruj bisa diartikan dengan an najis, ya. Najis. Maka jauhilah. Wala tamnun tastakfir. jangan engkau berharap berkeinginan. Naam. Berangan-angan tastakfir. Naam, untuk mengharap meraih sesuatu yang banyak, perkara dunia. Dari apa yang kau serukan, mengharap balasan jasa dunia. Waliyahubillah. Wali Rabbika fasbir. Dan atas keputusan Rabbmu, hukum, tetapan, takdir. Apa yang Allah perintahkan kepadamu, sabar. Nah, nah saya Muhammad bin Abdullah mengatakan, nah, eh, saya mengatakan, Ya Allah Azza wa Jal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bin binajrin wa nasyatin wa yunzirun nasa Anishirki, wa yuhadzirahum minhu. Waqad fasaru syekhu hadhil ayat. Nah, pada ayat ini Allah SWT memperingatkan kepada nabinya, memerintahkan kepada nabinya, ayakuma binajidin wa nasyata. Agar beliau bangkit dengan penuh semangat. Nah, najdin wa nasyat. Nah, untuk berdu, berjuang membela agama Allah. Untuk mentauhidkan Allah. Di tengah kaum umatnya yang telah jauh dari ajaran yang murni, ajaran Islam, ajaran para nabi sebelumnya untuk mentauhidkan mentauhidkan Allah. Alhamdulillah. Yang mana beliau? Padahal orang yang sangat dicintai kaumnya. Orang yang sangat dipercaya oleh kaumnya. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau diperintahkan oleh Allah sementara untuk menyerukan sesuatu yang bertolak belakang dengan ideologi dan prinsip keyakinan pemahaman kaumnya pada saat itu. Dan beliau pun mengetahui apa yang akan menjadi konsekuensi. Tentunya akan ada pengingkaran, akan ada penentangan dari kaumnya. Tapi ridho Allah yang beliau cari. Allah ingatkan beliau. Tegak. Berdakwah serulah manusia kepada, kepada tauhid. Dan sabar. Ini menunjukkan akan ada ujian dalam hal ini. Nah, kau menyerukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada pada kaum umatmu. Nah. Wengzirun nas, wengzirun nasa an syirk yuhadziruhum minhu wa qad hadhil ayat. Saya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mentafsir ayat ini. Nah, kita baca lanjutkan. Syekh mentafsirnya wa mana kumpa angzir?" Mana kumpa angzir pada ayat ini? ziru ani syirki wa yad'u ila tauhid. Itu peringatkanlah umat manusia dari dan seru ajaklah mereka ke dalam tauhid. Wa rabbuka fakabbir ay azimhu bitauhid. Rabbmu agungkanlah ay agungkanlah dengan mentauhidkannya. Wasiyabaka fatahir pakaianmu, sucikanlah. Ay, tahir a'malaka anisyirik. Sucikanlah amalmu dari perbuatan syirik. Warujza fahjur, aruj ay asnam, al asnam. Aruj ini artinya kata beliau berhala. Wahajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Naam. Hajar. Naam, hajarnya. Memboikotnya. Naam, memperingatkan darinya yaitu tarkuha tinggalkan Wal bara'atu min ahliya wa ahliya dan berlepas diri dari darinya dan orang-orang yang beribadah kepada asnam, berhala dan Nah, di sini Masya Allah. Di sini lagi-lagi nah ada tambahan peda ya. Wal atau minha wa ahliya. Tambahan poin penting. Hajar Nah, anisirk wa ahli al-bara'ah. Nah, ini adalah termasuk min simah. Termasuk inilah keistimewaan ciri-ciri kaum muslimin. Al-muwahidin. Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ikhwanibillah. Ini adalah termasuk naam. Iya ciri khas karakteristik mereka. Seorang Alusunah, seorang sunni salafi, seorang yang benar-benar menapaki jejak Rasul. Mengikuti sunnah Rasul. Apa itu? Atamayus. Nah, mereka membedakan diri. Nah, mereka membedakan diri dengan orang-orang yang memusuhi Allah. Memusuhi agama Allah. Nah, wahajruha, hajar. Ini boikot, tinggalkan. Waspada mereka. Wal barwa'atu minha wa ahliha. Dan berlepas diri. Boikotlah dari mereka dan pelakunya. Nah, seorang sunni, seorang salafi, seorang yang mengaku dirinya mentauhidkan Allah, mengaku dirinya mengikuti manhaj salaf, sunnah Rasul, ini ya. Nah, bukan sekedar pengakuan. Nah, terhadap ahlut dalal. Ingat tokoh ya. Kesesatan. Pelaku kesesatan. Nah, mereka benar-benar tamayus, membedakan diri. Bukan telawun, tidak berwarna-warni, ber membunglonkan diri. Tidak seperti itu. Nah, sehingga ini yang membedakan kita, ini yang membedakan seorang sunni salafi yang hakiki dengan yang imitasi. <laughs> Iya. yang ngaku seorang sunni salafi, tapi kenyataannya dia naam, kesana kemari. Nah, manhatnya nggak jelas. Waliyahulillah. Nah, nah, seorang sunni salafi inilah prinsip mereka. Disebutkan dengan sekian banyak hadis, sekian banyak dalil Al-Quran ataupun sunnah. Nah, terkait at Nah, merupakan sima termasuk karakteristik seorang sunni salafi al muwahidin ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini diantara tambahan tambahannya. Nah, akan ada bab sendiri atau pembahasan tersendiri yang tentunya lebih detail, lebih terperinci terkait hal tersebut. Nah, kemudian kalau mu'alib, nah, akhadha ala hadha asyra sinina yad'u ila tauhid. Nah, akhal hadha asyra sinina yad'una ila tauhid. Nah, akhadha ala hadha ini maknanya ay tahammul, ihtamma, tawalla. Beliau, nah, dengan penuh kesabaran, tahammul, hadha, Nah, beliau berupaya sabar, memikul, fokus, penuh perhatian, memperjuangkan. Tauhid ini, Masya Allah, bersabar. Beliau mendakwakannya fokus selama 10 tahun. Nah, di tengah bagaimana kondisi umat kaumnya. Yang mana tauhid itu sangat asing. Gharib pada mereka. Nah, ini. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin mengatakan, "Ai anna Nabi sallallahu alaihi wasallam baki asyar sinina yad'una ila tauhidillah azza wa jalla wa ifradihi bil ibadati subhanahu wa ta'ala." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tinggal di Mekah. ya, asyar sinin, nah, di masa kenabian beliau, nah, beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun, beliau mendakwakan tauhid. Wa ifradihi bil ibadat subhanahu wa ta'ala. Nah, mengajak umat manusia menjadikan satu-satunya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qabla al-asyar setelah 10 sin, tahun urija bihi ila sama. Nah, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj, urija. Dia pun diangkat ke ke langit. Nah, dia pun di di mi'rajkan, ya. Nah, pada satu malam dari Baitul Maqdis ila Sidratil muntaha. Nah, itu makna mi'raj. Adapun Isra nah perjalanan ya. Perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Nah, nah di sini Masya Allah syarahnya luar biasa ya. Panjang. <laughs> nah, panjang tapi bismillah kita baca kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Taimin terkait masalah makna iraj. Masalah makna al-uruj. Bismillah. Nah. Qala Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, berkata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, al-uruju as-su'ud. Murud mutaradid bisu'. Nah, sinonim dari kata Urut itu su'ud. Su'ud itu artinya naik. Naik. Wa minhu qawlu ta'ala di antara mana urut dimaknakan su'ud itu di antara dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'arij ayat keempat. Wakhrujul malaikatu ruhu ilaih. Nah, ini menunjukkan juga, dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah itu bisa Ini membantah keyakinan orang-orang yang bila sufi. Nah, yang berpemahaman wahdatul wujud. yang bila Allah menyatu dengan makhluk, Allah ada di mana-mana. Nah, ini membantah. Tak rujul malaikat ruh ilaih. Nah, para malaikat dan ruh naik menuju ke kepada Allah. Nah, Nah, di sini ini dalil, ini makna secara bahasa ya. Disebutkan makna aruj ini al-uruj secara bahasa Arab itu maknanya as sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ayat keempat. tak rujuk. Iya, al malaikat ruhu ilaihi. Para malaikat dan ruh pun naik menuju kepada Allah. Min isin Nabi wa min min isin Nabi al-azimati allati faddalahu bihi qabla ayuhajira min Makkah. Nah, yang mana Mi'raj ini adalah termasuk istimewa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, istimewa yang agung, yang luar biasa. Bukan disebutkan oleh ulama termasuk ayatun min ayatil enam nubuah tanda dari tanda kenabian beliau atau disilakan dengan apa mukjizat mukjizat rasul bayangkan ya bayangkan tidak ada satupun kemampuan bahkan sampai zaman sekarang sudah jauh sangat jauh jaraknya kita dengan zaman Nabi Muhammad itu yang bisa melakukan hal ini. Dalam satu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya dengan dengan karena Allah Allah. Nah, Allah berangkatkan beliau. Nah, Allah mudahkan bagi, bagi beliau untuk melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa ya. Nah, Palestina. Nah, dari Masjidil Aqsa langsung naik menuju langit ketujuh. Subhanallah. Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Subhanallah. <laughs> Ya eh, bahkan mungkin teknologi zaman sekarang ini batas langit pertama saja belum mereka capai. Ini sampai langit ketujuh. Nah, ini maka dari itu ini adalah termasuk mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau bahwa min khosaisin Nabi al azimati lati fadlallahu bihi qabla ayuhajir min Makkah termasuk naam keistimewaan Nabi yang sangat agung ya Allah berikan keutamaan tersebut kepada beliau sebelum beliau hijrah ke Mekah. Apa yang nama huwa na'imin? Naam, huwa na'imun fil, fil hijr fil ka'bati atahu atin fasyaqqa baina sukratin nahrihi ila asfali batnih. Ini beliau menyebutkan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sebelum Isra Mi'raj ini yang terjadi. Naam. Fabaina nama huwa na'imin huwa na'imun fil hijr fil ka'bah terkala beliau sedang tertidur di Hijr. Di Ka'bah Hijr itu ada tempat khusus di Ka'bah itu. Kalau kita kalau zaman sekarang nih kalau kita lihat Ka'bah itu ada kayak melingkar, setengah lingkaran. Tahu ya? Nah, itu disebut dengan Hijr. Beliau tertidur di sana. Nah, pada riwayat yang lain, ini disebutkan beberapa hadis, ada beberapa malaikat, disebutkan tiga malaikat Tiba-tiba datanglah sesuatu yang datang. Nah, sosok yang datang. Asyakko mabaina baina sukrati nahrihi ila asfali Tiba-tiba yang datang ini tadi, nah, kalau pada riwayat yang lain sebutkan ada perbincangan. Tiga yang datang sosok tadi. Tiba-tiba syakko. Syakko itu membelah. Subhanallah ya. Nah, ini belum sehebat ini ilmu kedokterannya. Inilah ah. ini para malaikat kan. Syakoma baina surati nahrihi ila asfali batnih. Nah, nggak perlu pakai bius-bius kan. <laughs> Subhanallah. Kemudian tiba-tiba membelah ma baina surati nahri antara surah suratun nahri lubang leher. Nah, kalau kita pegang leher kita, itu terdapat ada titik di sini lubang, ya kan? Kayak lubangnya. Nah, dibelara oleh sosok yang datang tadi ila asfali batni bela sampai naam perutnya yang paling bawah nah sampai ke bawah perutnya sebenarnya jadi tiba-tiba perut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibedah ya subhanallah kol bahu, kemudian hati beliau dikeluarkan. Pamala'ahu hikmatan wa imanan tahiyatan lima kumudi. Kemudian nah disebutkan kalau dalam riwayat yang lain dan manis itu dicuci. Dicuci oleh malaikat Jibril tadi dengan bejana wadah dari emas dan dicuci dengan air zam-zam. Sebutkan ya riwayatnya baik itu dalam lewat Imam Bukhari dan Muslim yang disebutkan nanti pada hasyiahnya catatan kakinya. Hadis nah, ini ini sebenarnya ringkasan ya. Nah, mengenai hadis kisah Mi'rajnya Rasul, Isra dan Mi'raj. Nah, demikian ya. Perut beliau dibedah, dibelah, kemudian hati beliau diambil, maaf, dan dicuci dengan air zam-zam yang mana wadah tempat nyucinya tadi terbuat dari emas. Tamalah hikmatan wa imanan. Kemudian dipenuhi. Dipenuhi pada hatinya ini keimanan, hikmah dan iman. Inilah beda dengan hati manusia biasa ya. ini hati beliau benar-benar bersih. Subhanallah ya. Ini luar biasa ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahiyatan lima sayakumi. Tujuannya apa? tahiyat Ini untuk mempersiapkan beliau. Lima saya kumumi terhadap apa yang akan beliau lakukan ke depannya. Untuk menerima ujian yang berat, menerima wahyu, naam, seterusnya. Suma utia bidabatin suma utia bidabatin bayda'a dunal bihol wa fawqal himar. Kemudian didatangkan kepada beliau. Naam. Dabatin bayda'a. Naam. Hewan ini hewan tunggangan yang berwarna putih. Dabatin bayda. Nah, hewan tunggangan yang berwarna putih. Dunal bihol wa fokal himar. Yang mana disebutkan bentuk hewan tadi, dia lebih kecil dari bihol. Bihol ini peranakan antara amperanakan eh, kuda dan dan himar ya. Kuda dan keledai. Nah, kuda besar. Bigol di bawahnya. Nah, sedangkan <clears throat> hewan ini tadi yang dibawa kepada Rasul tadi yang berwarna putih tadi, dia lebih kecil dibandingkan bigol, tapi lebih besar dibandingkan himar. Nah, Yukolu, yukolu laha al buraq. Nah, yang mana beliau disebut namanya dengan buraq bentuknya bagaikan kuda ya, bagaikan kuda juga. Nah, tapi demikian bentuknya. Ya. Nah, besarnya dia lebih kecil dibandingkan nikol. Nikol peranakan kuda dan kuda dan keledai. Nah, lebih kecil. Kuda lebih besar lagi. Nah, cuman dia masih lebih besar dibandingkan keledai dan himar. Yad'u khutwahu inda muntaha torfihi. Nah, yang mana buruk yang tadi nah meletakkan langkahnya indah muntaha torfi jadi apa mempersiapkan langkahnya ini mengarah nah artinya silakannya mungkin berancang-ancang ya untuk melakukan suatu loncatan naam indah muntaha torfi naam kepada muntaha torfi pandangannya yang paling ujung. Nah, jadi merancang-rancang mau mau melakukan ya perjalanan. Nah, tapi dengan pandangan langsung tertuju kepada yang paling jauh. Nah, menuju langit kan ketujuh. Subhanallah. Paroki bahu sallallahu alaihi wasallam bisuhbati Jibril al-amin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai Bihol tadi. Nah, ditemani dengan Malaikat Jibril Al-Amin. Hatta wasala baitul maqdis. Nah, sehingga pada saat mereka menaik ke ini tadi, sampailah mereka ke Baitul Maqdis. Nah, langsung ya, sampai ke Baitul Maqdis. Luar biasa Jepangnya. zala hunaka wasala bil anbiya'i imaman bikulil anbiya'i wal mursalin. Yusalluna khalfahu. Yusalluna khalfah. Sampailah beliau di Baitul Maqdis dan beliau pun turun di sana. Rasulullah bin Ambiyai imaman. Beliau pun sholat enam mengimami para nabi. Bikulil anbiya wal mursalin yusalluna khulfah. Seluruh nabi dan rasul yang ada semuanya sholat di belakang beliau. Subhanallah. Ditabayyana bidzalika fadla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syarfa. Nah, hal tersebut tujuannya Allah untuk menjelaskan, untuk menjelaskan terkait keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemuliaannya. Wa annahul imamul majbu dan bahwasanya beliau adalah seorang imam yang majbu diikuti. Nah, Rasul, Nabi termasuk bahkan sebagai Nabi yang diikuti para Nabi yang lainnya. Suma, subhanallah ya, masya Allah. Suma arjabihi Jibrilu ila sama dunia. Setelah beliau sholat bersama para Nabi tadi, para Nabi dan Rasul, sama arja bihi Jibrilu ila sama dunia. Kemudian maka Jibril pun naam membawa beliau naik. Membawa beliau Nabi Muhammad naik menuju ke langit dunia. Langit yang paling pertama. Naam bersama mengendarai bikol tadi. Terbanglah. Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam namun dari Bigol sampai ke langit pertama, langit dunia. Astagfirullah, fakilaman hadha. Kemudian malaikat Jibril pun minta dibukakan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidaklah tidaklah setiap langit melainkan di sana ada pintu ya yang di sana dijaga oleh para malaikat yang menjaganya. Pastap faqila man hadza? Malaikat Jibril pun minta dibukakan. Siapa ini? Kemudian para malaikat pun penjaga pintu langit pun mengatakan, "Siapa? Siapa sih?" Oh, <laughs> iya. Kala Jibril. Maka malaikat Jibril pun mengatakan, ini Jibril. Kila uman oh, mak. Siapa itu? Bersamamu. Kala Muhammad. Maka Jibril pun mengatakan, dia Muhammad. Kila wakat ursil ilai. Nah, apakah dia sudah diutus kepadanya? Itu malaikat Jibril tadi sudah diutus kepadanya? Kala na'am. Dia pun mengatakan, na'am. Kila marhaban bihi ni'mal, ni'mal maji'u ja. Nah, Masya Allah. Maka para malaikat yang membuka pintu tadi pun menyambut beliau. Nah, selamat datang. Nikmal Maji Uja. Nah, inilah sebaik-baik tamu yang datang. Insya Allah. Nah, insya inilah tamu yang terhormat ya, yang pernah datang. Waputihalahu, kemudian pintu langit yang pertama pun dibukakan kepada beliau. Wajara fiha Adamah mereka. Nabi Muhammad pun mendapati malaikat Jibril dan Nabi Muhammad pun mendapati di langit yang pertama itu ada Nabi Adam. Subhanallah. Pokoknya Jibril, maka malaikat Jibril pun mengatakan, Abu ke Adam, assalim alaih." Assalamu Ali, rad Ali, salam. Malaikat Jibril pun mengatakan, "Ini adalah bapakmu, Nabi Adam." Nah, ya, ini bapaknya manusia. Abul Abul Bashar. Nah, ya, Abul Bashar. Hmm. Bapaknya, nenek moyangnya manusia. Inilah bapakmu, Nabi Adam. Pesalim alaih. Maka salamlah, ucapkanlah salam kepadanya. Assalamu alaih. Nabi Muhammad pun mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi salam. Hmm, nabi Adam pun membalas salam beliau. Wakola seraya aku juga mengatakan Nabi Adam, Marhaban ibni salih wa nabi salih. Selamat datang, wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh. Wa ala yamini adama arwahu su'ada wa ala yasari arwahul ashqiya min Nah, pada sisi Nabi Adam terlihat ya, jadi ada ruh-ruh orang yang di sebelah kanannya ruh-ruh orang-orang yang bahagia dari anak keturunannya di sebelah kirinya ruh-ruh orang yang celaka. Nah, jadi itu ruh-ruh yang nanti akan Allah turunkan juga ke permukaan bumi. Nah, yang mana sudah Allah takdirkan juga. Ini golongan yang selamat, orang yang berbahagia, ini orang yang celaka. Wa idza nadharu yamin sarra wa dhahika. Naam. Wa idza nadharu qabil asy-shimali baka. Tatkala Nabi Adam tadi melihat ke sebelah kanannya dia kan dia pun tersenyum dan bahagia. Sedangkan beliau tatkala beliau melihat ke sebelah kirinya beliau pun menangis. Suma arja bihi Jibril ila sama itsaniya fastatha ila akhiri. Kemudian nah maka Jibril pun kembali membawa Nabi Muhammad alaihissalam alaihissalatu wassalam ila sama itsaniya menuju langit yang, kedua. Fastatha ilaih Beliau pun juga meminta agar dibukakannya dan seterusnya. Oh jadah fiha sama seperti tadi ya. Nah dan seterusnya seperti yang tadi. Nah ditanya. Nah malaikat Jibril pun memberikan jawaban semisal yang tadi. Oh jadah fiha Yahya pada langit yang kedua ini tiba-tiba mereka pun mendapati di langit yang kedua ini ada malaikat Yahya dan Isa. Oh jadi fiha Yahya wa Isa alaihi wassalam wahuma ibn al khalati kullu wahidin minhuma ibn al al akhar. Yang mana nah di sini kita mendapatkan faedah ya bahwasanya Nabi Yahya dan Nabi Isa ini bersaudara ya. Ya, memang para nabi keturunan Nabi Ibrahim anak cucunya Nabi Ibrahim tentunya bersaudara. Cuman ini lumayan sangat dekat sekali. Wajada Yahya wa Isa alaihi wassalatu wassalam wa huma ibn al-khalati. Keduanya adalah anak dari khala. Naam, sama-sama bibi dari pihak Naam dari pihak umi. Naam ya. Bibi dari pihak ibu. Naam ya. Jadi ibunya ini apa hmm, apa ibunya keduanya ini bersaudara. Nah, ibunya ini keduanya bersaudara. Sama-sama anaknya bibi. Anaknya bibi. Iya. Nah. Kulu wahidin min huma ibna khalatil akhar. Ya, masing-masingnya adalah naam keponakan dari bibi yang lainnya. Nah, sama-sama keponakan ya. Nah, di apa istilahkannya Kalau tutur kata itu, sepupuan ya. Nah, sepupu tapi sama-sama dari bibi. Nah, bukan dari paman. Nah, kalau ini istri ini ya. Istri paman tapi dari pihak istri dari pihak umi. Nah. Nah, demikian ya. Kalau nggak salah. Nah, salah demikian. Nah. Hmm, kalau dari pihak paman itu ami ya, ami dan amah. Kalau dari pihak umi khali dan khalla. Naam, demikian. Insyaallah. Kemudian Naam mana tadi? Naam. Nah, kemudian hmm, Nabi, Nabi Malaikat Jibril pun memerintahkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Eh, beliau mengatakan hazani Yahya wa Isa assalim alaihim assalamu alaihim arad salam wa qala marhaban bil akhi salih wa nabi salih beda dengan tadi nah malaikat Jibril mengatakan hazani Yahya wa Isa ah, kedua orang ini adalah Nabi Yahya dan Isa assalim alaihim ucapkanlah salam keduanya kepada keduanya assalamu alaihim beliau pun mengucapkan salam assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para salam, keduanya membalas salamnya wa marhaban bil akhil salih wa nabi salih. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Nah, kalau tadi nah, nah anak ya. Selamat datang libni. Libni soleh wa nabi soleh. Kalau ini saudara. Suma araja bihi Jibrilu ila sami salisa fastataha ila akhiri. Kemudian malaikat Jibril pun juga mengajak beliau melewati ya. Naik langit ke Tiga. Sama seperti tadi, beliau minta bukakan dan seterusnya. Oh, jadi Yusuf Yusufa alaihissalatu wassalam. Di langit yang ketiga, mereka mendapati Nabi Yusuf alaihissalam. Fakulah Jibril, hadha Yusuf fasallim alaih. Assalamu alaih. Farad salam. Naam. Faqala marhaban bila akhil salih wa nabi salih. Pada riwayat yang lain, Nabi Muhammad ini terkesimah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naam ya. Ini pernah kita dapatkan pedanya waktu di Mahat di Nabi Muhammad pada saat itu baru beliau melihat Nabi Yusuf alaihissalam kan ternyata beliau ini adalah seorang nabi yang sangat rupawan ya subhanallah sangat rupawan Nabi Yusuf ini tapi anda pernah dapat peda ke kerupawan Nabi Yusuf ini memang Eh, beliau itu masih setengah. Ya kan? Setengah dari siapa? Coba. Hah? Nabi <laughs> Nah. Nabi Adam. Nabi Adam. Walau alam ini pernah Nah, dapatkan faedahnya di Mahan, tapi memang perlu dicek lagi karena Nabi Adam adalah nabi yang paling istimewa ya dari sisi penciptaan. Tidak seperti para nabi yang lain. Karena Nabi Adam Allah ciptakan langsung dari kedua tangan Allah SWT. Ada dua makhluk yang Allah ciptakan secara istimewa tersebut. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Jannatul Ridwan, surga Jannatul Firdaus, surga Firdaus, surga yang paling tinggi, surga yang paling puncak, paling indah. Itu adalah makhluk kedua makhluk yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Nah, jadi Allah alam anu pernah berbeda demikian, tapi ini perlu dirujuk lagi ya. Nabi Yusuf sangat sangat rupawan ya. Nah, tapi ya Abdul Bashar itu <laughs> bapaknya para nabi itu katanya dia lebih dia lebih rupawan lagi. Nah, nah kemudian di langit ketiga tadi, nah Nabi Muhammad dan Nabi dan malaikat Jibril mendapati di sana ada Nabi Yusuf. Sama seperti tadi, Naam, malaikat Jibril, Naam menyarankan Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf pun juga membalas salamnya seraya mengatakan, Marhaban bil akhi solih wa nabi solih. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Suma arja bihi Jibril ila sama'il rabi'ah. Astabtaha ila akhiri. Kemudian Nabi Malaikat Jibril pun juga mengajak Nabi Muhammad naik menuju langit yang ketujuh, eh, langit yang keempat. Beliau juga seperti tadi meminta dibukakan dan seterusnya. Nabi Nabi Idris alaihissalam. Di sana beliau mendapati malaikat Idris, eh, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini adalah nabi yang kedua, ya, setelah Nabi Adam alaihissalam. Pakola Jibril hada Idris Fasallim alih, Assalamu alihi. Farad salam. Sama dengan tadi, malaikat Jibril memperkenalkan kalau ini adalah malaikat adalah Nabi Idris. Silakan ucapkan salam kepadanya. Malaikat Nabi, Nabi Idris pun juga membalas salam beliau. Seraya juga mengatakan, Marhaban bil akhi solih wa nabi solih. Nah, selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan nabiku yang dan nabi yang soleh. Tsumma araja bihi Jibril ila sama'il khamisah tahap. ila akhiri. Kemudian juga malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad menuju ke langit yang kelima sama seperti tadi malaikat Jibril minta bukakan dan seterusnya. Wajada fiha Haruna. Harun bin Imran akha Musa alaihissalam. Di langit yang ke lima tadi di sana terdapat Nabi Harun. Nabi Harun adalah saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Faqala Jibrilu, hadha Harun, hadha Harun, fassalim alaih. Salam alaihi wa rada alaihissalam. Faqala marhaban bi akhi salih wa nabi salih. Sama seperti tadi. Nah, Nabi Harun pun dikenalkan oleh Nabi, oleh Malaikat Jibril, disarankan untuk mengucapkan salam, dia pun membalas salamnya, dan seraya mengatakan, selamat datang, wahai saudaraku yang soleh, dan Nabi yang soleh. Thumma araja bihi Jibril ila sama'i sadisa fastartaha ila akhiri. Kemudian maka Jibril pun mengajak juga Nabi Muhammad menuju langit yang keenam. Dilewati langit demi langit ya. Nah, Masya Allah. <laughs> nah, subhanallah. Nah, mengajak beliau menuju langit yang keenam. Seraya, nah, setiap langit mendapati para nabi di sana. Nah, yang sebelumnya tadi sudah ketemu para nabi dan mengimami mereka di Baitul Maqdis. Dan ini kehendak Allah, kuasa Allah. Pas naik lagi, nah imah, imah semuanya ada pada saat tadi atau dikecualikan dengan beberapa nabi yang di atas langit. Ya kan? Di atas langit ketemu beberapa nabi. Nah, di sini riwayat Bukhari Muslim adalah hadis yang harus kita yakini sahihnya ya datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setiap langit Allah memperkenalkan kepada Nabi Muhammad, Naam, Allah kreatkan. Naam nabi-nabi terkemuka ya, Naam nabi, nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, bahkan juga diantaranya Nabi Ulul Azmi ya, Naam, semisal Nabi Nabi Isa, Naam, dan ini Nabi Musa. Nah, selanjutnya, enam, beliau diajak menuju langit yang keenam. Demikian tadi, di sana menemui Faujara fiha Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Pokoklah Jibril Haza Musa pesalim alaih. Assalamu alaihi farad alaihissalam. Wa Pokoklah marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Nah, di sana pendapatnya Nabi Musa sama seperti tadi Nabi eh, Malaikat Jibril menyarankan Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam pada Nabi Musa. Beliau pun membalas salamnya, seraya mengatakan, selamat datang, saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Palamma tajawazahu baka Musa, baka Musa. Kemudian terkala Nabi Muhammad Naam dan Nabi dan Malaikat Jibril melewati Nabi Musa tadi. Naam dan hendak menuju langit yang terakhir, baga Musa. Tiba-tiba Nabi Musa menangis. Berinang air mata Nabi Musa. Fakilalah, mayu bekik. Kemudian dikatakan kepada Nabi Musa, kalau alam, bisa jadi ini makin Jibril. Apa yang membuatmu menangis, wahai Musa? Kalau abki li'ana gulaman bu isa ba'di yadkul jenata min ummati aksara mimman yadkuluha min ummati. Nabi Musa pun mengatakan, aku sedih karena ya se seorang anak, seorang yang dia diutus setelahku ini, nah dari kalangan umatnya masuk dalam jana lebih banyak dibandingkan umatku, kata beliau. Maka buka Musa hazanan alama fata ummatuhu min ini la dan li umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, bersedihnya Nabi Musa ini karena beliau sedih Nah, terhadap luputnya utamaan pada umatnya. Bukan karena rasa hasad terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Dia sedih umatnya, dia menunjukkan bagaimana kasih sayang Nabi Musa Alaihissalam terhadap umatnya Bani Israel yang luar biasa memiliki adab akhlak yang sangat jelek dengan Nabi Musa Alaihissalam. Nah, tapi bagaimana kasih sayang beliau? Dan ini selayaknya ya adab dan akhlak ini perlu kita miliki. Bagaimanapun perilaku jelek saudara kita, kita harus sabar. Selagi dia satu prinsip, satu akidah, kita tetap doakan kebaikan. Kita berupaya ya, untuk bermuamalah yang baik dengan mereka. Nah, kemudian Nah, summa arja bihi Jibrilu ila sama'i sabi'a. Fastabtaha ila akhiri. Nah, kemudian Nabi Nabi Muhammad diajak kembali oleh malaikat Jibril menuju langit yang ketujuh, nah, langit yang terakhir. Fastaftaha ila akhiri. Sama seperti tadi beliau minta buka pintu dan seterusnya. Oh jadi fiha Ibrahimu Khalilul Rahman. Khalilur Rahman. Apa ada langit yang ketujuh, langit yang terakhir, <clears throat> Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril mendapati di sana ada Nabi Ibrahim Khalilul Rahman. Kekasih Allah SWT. Fakallah Jibril, Haza abuka. Kalau tadi akhuka ya. Nah, ini sama seperti Nabi Adam. Ada abuka. Kalau Nabi Adam apa? Julukannya Abul Bashar. Kalau ini Abul Anbiya. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Kalau Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia. Nah, ini Nabi Ibrahim punya keistimewaannya. Tidaklah anak keturunannya, cucunya, turun-temurun itu seorang yang soleh. Bukan seorang nabi. Subhanallah ya. Ini Abul Anbiya. Nah, subhanallah. Nah, Malaikat Jibril mengatakan, Haza abuk. Nah, itu bapakmu Ibrahim. Pesalim Ali. Ucapkanlah salam kepadanya. Pesalim alaihi wa roda alaihi salam wa kolam marhaban. Libnil salihi wa nabi salih. Nah, Nabi Ibrahim pun menjawab salamnya. Saya mengatakan, sama datang. Wahai anak yang soleh dan nabi yang saleh. Wa inna ma tawfa Jibrilu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan nah, di sini faedah. Saya mengatakan ah, kenapa maka Jibril mengajak beliau berkeliling. Naam, mengelilingi Rasulullah wasallam pada para nabi yang lainnya. Takriman lahu wa ilharan li syarafihi wa fatihi Sallallahu Alaihi Wasallam. dan rangka memuliakan Nabi Muhammad dan menunjukkan keutamaan beliau terhadap para nabi yang lainnya. Naam. Kemudian, nah, wakana Ibrahim Khalilu wa wakana Ibrahim wakana Ibrahimul Khalilu musdidan zahru ilal baitil ma'muri fis sama'is sabi'ah. Nah, Nabi Ibrahim tatkala beliau temui tadi, beliau seraya dalam keadaan musnidan zahra sedang menyandarkan punggungnya, bersandar. ilal baitil ma'mur. Ke, menyandarkan punggung beliau ini ke suatu tempat yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Di langit yang ketujuh. Jadi pada langit yang ketujuh, itu ada satu tempat disebut dengan Baitul Ma'mur. Nah, disebutkan, walau alam, ya, pernah baca beberapa peta, Bahwasanya Baitul Makmur ini mirip dengan apa? Baitul Makmur. Mirip dengan Ka'bah. Gambarannya, kalau Ka'bah itu tawafnya umat manusia. Di di Mekah sana ya. Sedangkan Baitul Ma'mur ini tempat kumpulnya para malaikat. Ini disebutkan Baitul Ma'mur ini di langit yang ketujuh. Nah, Ah, wa kana al-Khalil musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur fi samai sabi'a alladhi yadkhulu kull dia kulla yawmin sab'una alfan min al malaika. Yang mana Baitul Ma'mur tadi setiap hari dimasuki 70 ribu malaikat. Ya ta'abbaduna wa yusalluna summa yakhrujuna wa la Yang mana para malaikat tadi ya baru Beribadah di Baitul Ma'mur tadi salat summa yakhrujun kemudian keluar wa dan tidak pernah kembali lagi. Beliau misalnya ya tiga ghairuhum minal malaikati ladina la yahsuhum inallah. Nah, pada hari yang lainnya, hari yang kedua, datang malaikat yang lainnya. Jadi, naam, masuk Naam para malaikat ke Baitul Mamur di dan tidak pernah keluar lagi. Tidak pernah kembali. Naam. Setiap hari 70 ribu malaikat. Datang 70 ribu malaikat. Menunjukkan sebenarnya bahkan jumlah malaikat ini bisa dikatakan mengalahkan jumlah seluruh makhluk ya mungkin yang ada di bumi. Ya, bayangin 70 ribu sudah nggak keluar lagi. Dia beribadah sebelum masuk Baitul makmur tadi, ibadah, kumpul semua di sana, nah, sholat, dah masuk tidak pernah kembali lagi, tidak pernah keluar lagi. Masuk ke Baitul Maqdis, tidak pernah keluar lagi. Besoknya seperti 70 ribu. 70 ribu. Nah, inilah keberadaan Baitul Ma'mur. Suma rufi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sidratil muntaha. Kemudian tatkala Rasul sudah melihat fenomena itu semua di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur, yang dimasuki oleh para malaikat. Naam. Bahkan ada yang mengatakan dia mungkin sejajar dengan Ka'bah. Kalau alam. Ada peda yang demikian ya. <laughs> Naam. Dengan Ka'bah. Wallahu alam. Nah, semua an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sidratil muntaha. Kemudian Nabi diangkatlah <clears throat> ke sidratil muntaha, tempat pemberhentian terakhir. Bahkan disebutkan dalam satu kisah dalam riwayat yang lain bahwasanya Nah, inilah keistimewaan bentuk ya di antara alasan ulama menunjukkan kelebihan Nabi bahkan mengalahkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah pemimpinannya para malaikat. Pimpinannya para malaikat. Nah, cuman malaikat Jibril tempat beliau, posisi beliau itu batasnya Siratul Muntah. Beliau tidak bisa melewati, tidak Beliau tidak melewati sidratul Muntah. Adapun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diangkat ke sidratul Muntah dan beliau disebutkan dalam riwayat beliau maju terus. Maka Jibril hanya sebatas itu. Afan, Anda nggak bisa maju lagi. Ini sana. Subhanallah ya. <laughs> Malaikat Jibril, nah pamit seperti itu. Nabi Muhammad maju. Terus maju. Nah, ha min amrillahi min bahai wal hasani ma Dan dia pun melihat bagaimana keberadaan Sidratul Muntaha sekitarnya diliputi dengan apa yang dari dari urusan dari perintah Allah berupa keindahan enam perkara yang sangat indah mengagumkan mempesona maghosyiah yang sangat luar biasa hatta la yastati wa ayasifaha min husniha Nah, maka dikatakan tidak ada satupun seorang yang bisa menggambarkan keindahannya tadi. Saking luar biasa ya. Ini posisi Nabi Muhammad melewati Sidratul Muntaha. Beliau pun melihatnya. Keindahan-keindahan yang sangat indah yang luar biasa. Nah, tidak bisa digambarkan oleh seorang pun dari kalangan manusia. Nah, Suma paradallahu alaihi salata khamsina salatan. Kula yaumin walaina. Kemudian di saat itu juga Allah SWT memberikan perintah kepada Nabi Muhammad wajibkan untuk sholat sebanyak 50 kali dalam sehari dan dalam sehari semalam. Aradhiya bidzalik. Nabi Muhammad ridho menerimanya, sallama menerimanya. Pemanazala pada mamaru bi Musa. Kemudian dia turun, nah, turun dan terkalah hendak melewati Nabi Musa, artinya pada langit yang ke berapa? Ke enam ya. Nabi Musa, ya, nah, langit yang keenam. Nah, pada saat melewati Nabi Musa, kola maka buka ada umat sih. Nabi Musa pun bertanya, apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap umat ini? Kola khumsina salatan fi Nabi Muhammad mengatakan salat 50 kali dalam sehari. Faqala inna umat la tatiku dzalik. Nah, Nabi Musa mengatakan sungguhnya umatmu tidak akan mampu وقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة أشد المعالجة nah kata beliau umatmu tidak akan mampu jarab nasa qablak aku telah naam jarab telah apa hmm, telah tajruba itu bereksperimen ya bahasanya apa Nah, telah telah melakukannya kepada orang-orang sebelumnya. Nah, jatuh Bani Israel, aku pun sangat menekankan. Iya, sangat meminta ah, alaja ay hawala nazawala. Aku pun sangat berupaya keras. Nah, untuk memerintahkan Bani Israel melakukannya. Asyaddal mu'alaja. Sangat sangat keras. Nah, tapi tidak mampu. Berat ya. Farji ila rabbika fas'alhu takhfifa li ummatik. Maka Nabi Musa pun menyarankan kepada Nabi Muhammad, farji ila rabbik. Kembali, ayo kembalilah. Temui Allah, fas'alhu takhfif. Mintalah kepadanya keringanan untuk umatmu. Kala Nabi SAW, itu Maka aku pun, karena Nabi Musa sayang dengan beliau, beliau pun tentunya sayang dengan umatnya kan. itu. Nah, fawada anni asyran. Aku pun juga kembali. Kemudian tetapkan untukku sepuluh. Pemazala ya, zala ya yuroji rabbah. Terus nanti asal Nabi Muhammad nah dikurangi sepuluh ya, dikurangi sepuluh. Nah, terus beliau bolak-balik seperti itu. Hasta hatta istakaratil faridatu ala khams sampai Naam, salat salat tadi ditetapkan menjadi lima. Naam, sampai menjadi lima dari lima puluh kali. Panada munadin amdaitu faridati wa khafaftu ala imani. Kemudian nah ada terdengar seruan amdaitu faridati. Aku telah menetapkan kewajibanku dan aku telah memberikan keringanan kepada hambaku. Nah, wa fi laila dan pada malam itu juga kata Syekh Muhammad al saimin ini berdasarkan hadis ini ya. Arkhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannata Nabi Masya Allah juga diperkenankan masuk ke dalam jannah. Karena faiza fiha kibabul lu'lu'i wa iza turabuha al nisq Beliau melihat di sana mungkin masih sebatas melihat dari jauh ya. Beliau melihat kibab. Kibab jamak dari kubah. Ada bangunan-bangunan kubah-kubah. Terbuat dari menara, dari lu'lu. Dari mutiara. Subhanallah ya. Ya, Mutiara itu itu adalah nah, suatu hiasan yang langsung seperti itu. <laughs> Ya, langsung bentuknya seperti itu dan indah. Paling dibolongi kan. Nah, bentuknya ya sudah bulat kayak gitu. Indah, mengkilat, putih, ada juga yang warna kuning, katanya ada yang warna hitam. Nah, ini ada kubah-kubah yang sangat indah. Dari mutiara. semuanya Subhanallah besar berarti kan. Oh, iya turabuha al-misk. Nah, dia pun sempat mencium turab tanah jana ini, tanah surga itu dari misi Memiliki bau yang sangat wangi. Tanahnya <laughs> wangi ya. Memang jana bukan bukan dunia ya. Subhanallah. Tanah saja itu mulia. Nah, Itulah tidak ada bandingannya dengan kenikmatan dunia. Meskipun dunia ini kita melihat terkadang ada tempat-tempat yang sangat indah ya, yang sangat mengagumkan, yang sangat luar biasa. Cuman jannah itu tiada bandingnya. Tiada taranya. Tidak ada lawannya. Nah, Nah, summa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasul pun setelah melihat segala macam kejadian tadi penemanan. dina nazala beliau pun turun hatta atama kata hingga beliau pun tiba ke Mekah bighalasin bighalasin wasala fiha sabah ah beliau mendatangi tiba di Mekah bighalas di saat ghalas ghalas maknanya adalah zulmatu akhiril lail ah itu masih kondisi masih gelap tapi di akhir malam nah masih gelap ya. Nah, wasalla fiha sabah. Beliau pun juga salat subuh di kota Mekah tadi. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah ya. Luar biasa kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Pada hari ini kita bisa lumayan ya. Hmm, menyelesaikan sekitar dua lembar, eh, apa satu lembar, satu lembar lebih, subhanallah ya. Nah, pembahasan kita, nah, ya alhamdulillah berikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari, mengambil ibroh dari kisah perjalanan Rasul, Isra dan Mi'raj, dan juga dari apa yang kita petik dakwahnya beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabar mendakwakan tauhid. Nah, ada beberapa ibro. Beliau bersabar dalam keadaan beliau sangat bersendirian sekali. Di tengah kaum yang sangat jauh dari tauhid dan penuh dengan kesyirikan. Di saat mereka termasuk mencintai Rasul. Tapi beliau sabar untuk mendakwakan sesuatu yang yang bertolak belakang dengan mereka. Sesuatu yang akan menjadi sebab beliau dibenci, dimusuhi, ditentang, diingkari. Nah, beliau sabar. Sabar dia mendakwakan tauhid selama 10 tahun. Nah, di Mekah. Nah, sebelum beliau hijrah ke Madinah 10 tahun ada kejadian yang masya Allah. Nah, jadi 10 tahun dari masa beliau berdakwah, Allah pun memberikan naam kutaman kepada beliau ya untuk diisrokan dan dimi'rajkan. Nah, melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha. Nah, ini sebagai bentuk kutaman pada beliau, kasih sayang Allah kepada beliau. Nah, dan juga kutaman beliau terhadap para nabi yang lainnya. Nah, di sini ini juga di antara faedah juga yang kita petik, yang bisa kita petik akhi. Nah, bahwasanya terkalah seseorang mereka tulus dalam dakwah ini sabar, memikul Naam, dakwah ini mengikuti jalan Nabi, para Nabi, Nabi Muhammad saw Nabi kita untuk mendakwakan tauhid. Memang akan ada ujian, penuh dengan ujian, halangan dan rintangan, dan saatnya kita untuk siap bersabar padanya. Tapi yakinlah, sudah yang baik, pertolongan Allah, Allah tidak akan menyanyikan hambanya yang benar-benar tulus, ikhlas dalam memperjuangkan agamanya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna ma'al musinin. Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami. Berdakwah, menyeru, mengajak umat manusia ke jalan kami ini. Lanahdiyannahum subulana. Sungguh-sungguh kami akan memberikan hidayah. Mereka menuju jalan kami. Tentu akhir dari jalan ini adalah kebahagiaan. Allah pun menjanjikan. Allah mengingatkan. Ini janji Allah. Wa inna lama'an musinin. Allah tidak akan menyanyikan mereka. Allah bersama mereka. Pertolongan Allah bersama mereka. Kasih sayang Allah, pengawasan Allah, perlindungan Allah bersama mereka. Menyertai mereka. Nah, itu mungkin sedikit faedah yang bisa kita petik dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangan, anak mohon maaf, anak kiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa an. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.